Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah al-usul as-sittah dengan penjelasan dari Sa'abdur Razak eh, Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidhahumullahu ta'ala Qala al-musannifu rahimallahu taala al-aslu Arabi'u Asal yang keempat adalah penjelasan tentang siapakah itu apa itu ilmu dan siapakah orang yang berilmu. Apa apa itu fikih dan siapa itu ahli fikih. Dan penjelasan tentang orang yang menyerupai mereka padahal bukan bagian dari mereka. Allah Ta'ala telah menjelaskan hasil, uh, eh, hadal asal asal ini di awal surat Al-Baqarah. Dari Al-Baqarah ayat yang ke-40. Wa ibani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan pada kalian. Wa aufu bi ahdi, laksanakanlah perjanjian denganku. Ufi bi ahdikum, aku akan memenuhi perjanjianku kepada kalian. Sampai pada ayat sebelum menyebutkan Ibrahim alaihi salatu wasalam di Al-Baqarah 122. Wa yaziduhu wuduhan dan ini menambah jelas apa yang ditegaskan oleh hadis. Fi hadal kalam al-kathir al-bayin al-wadih. Fi hadal kalam al-kathir dalam perkataan yang ya, banyak, al-bayin jelas, al-wadih yang jelas bagi orang awam yang bodoh. Thumma hadha, kemudian jadilah hal ini aghabal asyai. Hal yang paling aneh. Dan jadilah ilmu dan fikih itulah bid'ah dan berbagai macam kesesatan. Wa khiyaru ma'indahum dan yang terbaik yang mereka miliki adalah ya, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan jadilah ilmu yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya dan Allah puji tidaklah diucapkan tidaklah dikatakan kecuali orang zindik atau orang yang gila kemudian wasar jadilah orang yang mengingkarinya dan memusuhinya bahkan Sonnafa menulis buku untuk mentahdir mengingatkannya dan melarangnya itulah orang yang orang yang berilmu dan ahli fikih. Penjelasannya, hadal asal-asal ini diadakan oleh penulis Allah taala dan beliau bawakan di sini karena li'anau asal karena dia asal ilta basa yang rancu atas banyak orang waqtalata alaihim dan ber, irtalata dan bercampur atas mereka pada banyak orang maka banyak orang ikhtalata bercampur campur bisa diterjemahkan dengan bingung bingung antara manakah doatul khairi orang yang mengajak kepada kebaikan dan orang yang mengajak pada kejelekan karena bingung jadilah mereka mengambil semua orang yang berbicara dan mereka tidak membedakan antara ahlul hak dan ahlul batil balaisa indahum alatun bahkan mereka tidak memiliki alat untuk membedakan yumayyizuna biha bainahuma ya, yang mereka gunakan untuk bisa membedakan di antara keduanya Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala telah memberikan arahan dalam kitabnya kepada para penanya dan orang yang minta fatwa dan orang-orang yang belajar agar mengambil ilmu dari ahlu dzikr. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat yang ke-43, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Tanyakanlah kepada orang yang betul-betul berilmu jika kalian tidak punya ilmu. Falayakun al-akhdhu min kulli ahadin, maka mengambil ilmu tidaklah dari setiap orang, namun dari ahlu dzikr Orang yang betul-betul berilmu itulah orang yang betul-betul berilmu dan faham agama Allah Tabaraka wa taala. Ketika bercampur dan bingung hal ini bingung ala nasi menurut banyak orang jadilah mereka mengambil dari setiap orang watalakihim dan belajar dari setiap orang yang berbicara Wahada min a'zami asbabil inhiraf maka ini adalah di antara sebab penting terjadinya penyimpangan dari agama Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sampaikan, ya aku khawatirkan ala ummati keburukan menimpa umatku adalah gara-gara al-a'immatul mudillin, pemimpin yang menyesatkan. Diatkan oleh Abu Dawud. Yang dimaksud dengan pemimpin yang menyesatkan adalah orang yang berpakaian dengan pakaian ilmu. Wa yatazayyawna al ulama, berpakaian dengan pakaian ulama akan tapi menyebarkan bid'ah di tengah-tengah umat, menyebarkan khofat, hawa nafsu dan kesesatan dan menyebarkan hal-hal yang tidak ada dasarnya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> E, mencabar adukan kebenaran dengan kebatilan, kemudian menyembunyikan kebenaran dan menutupi ini kebenaran dari manusia fatang tashiru maka tersebarlah melalui tangan mereka berbagai macam bid'ah dan khurafat dan ya, dan khurafat wala dan terus menerus adba'uhum para pengikutnya yuhassinu nabi adzanna hmm. mereka ber, berbaik sangka kepada orang-orang tersebut wa annahum yubayyinuna dinallahi dan mereka menyangka bahasanya mereka menjelaskan agama Allah Anda saksikan orang tersebut menguatkan dan mendukung kebatilannya menguatkan kebatilannya dengan hadis palsu atau ayat yang telah diselewengkan maknanya ataukah cerita yang diada-adakan atau mimpi ketika tidur yang diklaim atau pengalaman yang dianggap atau wa minal masalik dan metode-metode yang lain yang diikuti oleh mereka-mereka dalam rangka menyebarkan apa yang mereka khurafat dan kebatilan yang mereka miliki. Walidha'fil basira dan karena lemahnya ilmu di tengah-tengah masyarakat, lemahnya pemahaman dan pengetahuan, maka larislah di tengah-tengah masyarakat perkataan semisal mereka-mereka ini. Oleh karena itu Musanib rahimallahu taala e, mengadakan dan meletakkan hadal asal asal ini dalam rangka mengingatkan kebaikan untuk masyarakat luas dan dalam rangka menjelaskan masalah ini. Ya, rafi itu diketahui dan dikenal fikih dan fukoha ilmu dan ulama' Ilmu dan fikih yang dimaksudkan adalah ilmu yang bermanfaat yang diperintahkan oleh Allah. Falaisa kullu kalamin maka tidak semua perkataan yang disampaikan atau penjelasan yang dijelaskan adalah fikih. Namun yang dipuji, yang Allah puji orang yang memilikinya dan Nabi pun memotivasi untuk mendapatkannya, watalakihi dan mempelajarinya adalah ilmu syar'i yang ya, al-mustamad yang diambil dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan ilmu adalah qala Allah qala rasuluhu. Ya, firman Allah dan sabda rasulnya qala sahabatuhum ulul irfani dan ya, para sahabat mengatakannya yang mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mal ilmu bekalah ilmu Anda memasang lil khilaf safahatan karena kebodohan memasang perselisihan di antara rasul dan ra'yi fulani dan ra'yi fulan. Hadha ilmu inilah ilmu ala dha'i fahmi sahabatil kiram Ini adalah ilmu dalam perspektif pemahaman para sahabat yang mulia dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah ilmu yang dipuji oleh Allah. Inilah warisan para nabi. Sebagaimana firman uh, sabda Nabi alaihi wasallam, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan tempuh dirinya, Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan surga. Dan sungguh malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena senang dengan penuntut ilmu. Sehingga orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu akan didoakan agar mendapatkan ampunan oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Bahkan ikan di tengah-tengah air. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan malam purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Sehingga para ulama itu ahli waris para nabi dan sehingga para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadal ilmu wa wal ilmu inilah ilmu yang Sahih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan li sahibihi siapa yang memilikinya bil khairiyah dia adalah manusia yang terbaik dalam banyak hadis. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka semua hadis yang waradat terdapat fitarhib motivasi untuk berilmu, motivasi tentang ilmu dan walhati alaihi dan mendorong untuk berilmu, maka yang dia maksudkan adalah ilmu syar'i. I. Al-murad yang dimaksudkan adalah fikih yang berasal dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam ala doi dengan perspektif pemahaman salafus salih rahimahumullahu dan fikih eh, dan fikih ini boleh jadi yang dimaksudkan adalah fikih akbar yang fikih akbar itu sama dengan akidah dan usuluddin bisa juga mencakup Fikih asgar yang merupakan al-ahkam hukum wal furu' dan cabang-cabang agama. Fahadhi kulluha maka ini semua adalah fikih tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala. Wa indama la tumayyaz hadil haqiqatu maka ketika hakikat ini tidak bisa dibedakan sehingga tukhallatu al umuru berbagai perkaranya itu bercampur dalam masalah ini kemudian dinamai ilmu maka masyarakat luas masyarakat luas, uh, e, luas mendapatkan bahaya ghayatad darar betul-betul bahaya Wamin a'zami dzalika dan yang paling mengerikan khataran alaihim bahaya atas mereka dan yang paling mengerikan adahaha alaihim atas e, masyarakat luas adalah ilmu kalam. Ilmu kalam adalah membahas akidah dengan kaidah-kaidah logika. Allah diban alaihi arbabuhu yang para uh, pemilik ilmu ini membangun di atas ilmu ini pemahamannya tentang agama Allah dalam keadaan bima'zalin jauh dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadilah salah satu dari mereka ketika fitakri ketika menjelaskan perkara agama, perkara akidah, menyebutkan akliyat, ya, dalil-dalil akal, watasurat dan gambaran dan filsafat yang Allah tidaklah menurunkan dalil tentangnya. Dan ketika dia ingin menjelaskan akidah maka dia mengatakan bima menimbang bahasanya demikian maka berarti demikian. Seandainya demikian maka tentu akan demikian. Fayam dibihadal uslub maka terus berjalan dengan metode semacam ini Eh, ketika menjelaskan akidah padahal di hadapannya ada kitabullah ada Al-Quran yang berbicara menyampaikan kebenaran di hadapannya ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempersaksikan kebenaran dan menunjukkan kebenaran namun dia berpaling dari keduanya kemudian dia eh, memasukkan akalnya yang terbatas dan persepsinya yang lemah ya, dia masukkan ke dalam dalam uh, dalam bahasan akidah maka dia jelaskan fil i'tiqad tentang akidah sesuatu yang tidak ada asasnya, tidak ada dasarnya. Khaldon membicarakan nama dan sifat Allah, membicarakan agama Allah dan syariat Allah tanpa ilmu. Maka ini adalah min a'dhamil muharamat perkara haram yang termasuk yang paling besar wal akbari al asam dan dosa yang paling besar wa antakulu alallahi ma la ta'lamun kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu wala taqfu ma laysa ilm jangan ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban Wabata dan jadilah ilmu tauhid yang merupakan ilmu yang paling agung dan paling mulia Yusama dinamai disebabkan ta'aluku haula e, ketergantungan mereka-mereka dengan ilmu kalam Akhirnya ikut-ikutan ilmu tauhid disebut dengan sebutan ilmu kalam Yusama ilmu tauhid ilmu tauhid dinamai menurut mereka atau ilmu akidah dinamai menurut mereka bihada dengan nama ilmu kalam dan mulailah mereka menjelaskan akidah ya, berdasarkan perkataan yang batil dan berbicara tentang agama Allah dengan semata dasar akal dan pendapat. Ibn Abil Ais Al-Hanafi rahimahullah ta'ala mengatakan, فَكَيْفَ يُرَمُ الْوُسُولِ ila ilmu usuli. Bagaimanakah diinginkan untuk bisa sampai kepada ilmu usul, yaitu akidah, birai tiba'i maja'a rasul, tanpa mengikuti ajaran rasul Artinya la yumkinu tidaklah mungkin bagi seorang untuk sampai kepada akidah yang benar, akidah yang salimah, yang bersih tanpa mengambil akidah tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkin dan tidaklah mungkin ya, mengenal uh, mengenal ibadah yang benar kecuali dengan atalaki dengan belajar atau mengambil ilmu dari sang Rasul alaihi salatu wasallam. Walihata karena itu semua jalan menuju Allah itu tertutup kecuali jalan sang Rasul alaihi salatu wasallam dan tidak mungkin seorang itu bisa kepada bisa sampai kepada e, hidayah dan kebenaran kepada ilmu yang manfaat yang lurus atau al-qaul wal amal as-salih e, perkataan dan amal saleh kecuali dengan mengikuti sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan Rasul sebagai teladan, wakutwah dan teladan dalam akidah, dalam ibadah dan amalnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian pada di Rasulullah teladan yang baik bagi orang yang berharap Allah dan hari akhir dan banyak-banyak mengingat Allah. Maka siapa yang meninggalkan maja'a bihi sallallahu alaihi wasallam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu dia sesat. Oleh karena itu uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala seringkali mengatakan man faraqa dalil dalla sabil Siapa yang meninggalkan dalil maka dia salah jalan. Wala dalila ila ma ja'abi ar-rasul. Dan tidak ada dalil kecuali ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakulu ahadin ya, maka semua orang yustadalu li kaulihi perkataan dan pendapatnya itu ditanyain dalilnya yustadalu bi, Yustadalu liqaulihi perkataannya itu ditanya apa dalilnya labihi ini tidak dijadikan sebagai dalil. Namun ditanyakan apa dalilnya, apa dalil perkataan ini kecuali perkataan Allah dan Rasulnya karena perkataan Allah dan perkataan Rasulnya alaihi salatu wasallam adalah hujah. Adapun perkataan selain keduanya bukan hujah. Wa labu lahu namun hujah itu dimintakan untuknya jika dijumpai dalam Alkitab dan Sunnah. Fa'in wujudat maka jika dijumpai hujah maka itu yang diharapkan. Jika tidak maka ye, maka dibantahlah disanggalah perkataannya. Inilah makna perkataan Imam Malik rahimahullah taala, Ina ana basyarun, aku hanyalah manusia, keliru dan benar." Maka lihatlah perkataanku, maka semua yang mencocoki Quran dan Sunnah ambillah dan siapa eh, dan semua yang tidak mencocoki kitab wa sunnah fatrukuhu tinggalkanlah sebagaimana disyaratkan oleh musannif rahimallahu taala huna di sini maka musibah itu besar menimpa banyak orang dalam masalah ini karena jadilah mereka tidak bisa membedakan antara penyuruh kebenaran dan orang yang mengklaim padahal eh, dan para pengklaim kebatilan bahkan asbah ba'dul awam <clears throat> sebagian orang jadilah sebagian orang condong fitalaqihi ya dalam belajarnya dan dalam minta fatwanya kepada orang yang dia anggap yuftihi memberikan fatwa dengan apa yang dia inginkan. Waman yarahu dan orang yang dia nilai memberikan fatwa kepadanya sesuai dengan hawa nafsunya. Maka Anda jumpai orang tersebut, orang awam tadi Eh, ya tanakal berpindah-pindah di antara orang yang memberikan fatwa satu satu demi satu ila ayaka sampai kemudian jatuhlah dia pada seorang yang memberikan keringanan untuknya dalam apa yang dia inginkan. Laisa manshuduhu eh, bukalah yang dia cari kebenaran, bukalah yang dia cari agama Allah Azza wa Jalla. Inama hanya ya mutaghahu yang dia cari adalah perkara yang Itaja soal anhu yang dia tanyakan, yang pertanyaan itu tertuju tertuju darinya dan dia meminta agar diberi keringanan padanya dan ini ada di antara musibah yang besar maka faasbah jadilah di tengah-tengah masyarakat terdapat banyak orang yang tidak bisa membedakan fikih dan ahli fikih ilmu dan orang yang berilmu Fasbah jadilah orang yang menyeru kepada bid'ah yang tidak belum pernah terdengar darinya penjelasan akidah yang benar dan agama yang lurus menurut perspektif dalil yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam yu'adu dinilai menurut sebagian orang sebagai orang ulama dan ahli fikih wa asbah aidan dan juga jadilah aksudali kebalikan hal itu ya, ulama yang terukur uh, Al-alim al-mundabit seorang yang berilmu yang terikat dengan duabit e, eh, kaidah Quran dan Sunnah yang mengikatkan diri dengan e, dengan bima ja'a dengan apa yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan berbagai macam tuduhan yunafiru biha annasa anhu yang tuduhan-tuduhan tersebut untuk menjauhkan manusia darinya wal ausaf dan uh, dan sifat-sifat dan eh, label-label uh, yang mereka tuduhkan label-label tersebut kepada para ulama yang uh, yang mereka para ulama di atas sunnah wa ala talaki dan mengambil ilmu dari kitabullah azza wa jalla label-label tersebut sangat banyak sekali di masa silam dan di masa sekarang. Ya qala wa bayanul ilmi wal ulama dan seterusnya yusiruhuna eh, penulis berisarat mengisyaratkan di sini anafinasi di tengah-tengah masyarakat ada orang yang serupa dengan orang yang berilmu menampakkan diri sebagai orang yang berilmu padahal realitanya Ya, dia, masukkan bid'ah, dia menyebarkan kebatilan dan khofat di tengah-tengah masyarakat. Fala yang suruh dinallahi maka dia tidak menyebar luaskan agama Allah Azza wa Jalla. Innama huwa hiya hanyalah khurafat yang batil, bid'ah yang sesat. Inilah barang dagangannya. Akan tapi dia menampakkan diri dengan penampilan ilmu dan fikih. Wal basirah dan berilmu tentang agama Allah maka orang maka dia menipu orang-orang awam dan tertipulah orang-orang yang bodoh. Maka waqad bayanallahu azza wa jalla hadal asla fi awal suratil Baqarah. Eh, dan seterusnya penulis rahimahullah Yusir mengisyaratkan anna fi hadis siyak bahasanya dalam rentetan surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 sampai 122 terdapat penjelasan untuk Eh, masalah ini. Ya. Wa idahan dan menjelaskan bahwasanya eh, orang yang berilmu yang sejati sa'nuhu sifatnya adalah mengingat Allah ya, pada dirinya dan karunia Allah padanya dan bersyukur kepada Allah Taala tidak kemudian e, eh, mencampur andukkan kebenaran dengan kebatilan tidak menyembunyikan kebenaran dan merutinkan apa yang Allah perintahkan berupa menegakkan salat, membayar zakat. Wa bu'di ayakuna sya'nuhu dan menjaga diri jangan sampai sifatnya adalah sifat orang yang mengajak pada sesuatu namun tidak mengamalkannya sebagaimana firman Allah taala di Al-Baqarah 44 atamurun nasa bil birwatan anfusakum apakah kalian perintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan dan kalian lupa dengan diri kalian padahal kalian membaca kitab suci Afala ta'kilun tidakkah kalian berakal? Maka dalam rentetan yang penuh berkah ini dari Al-Baqarah 40 sampai 122 ketika direnungkan, oleh seorang muslim dan seorang yang mencari ilmu maka akan dia jumpai di rangkaian ayat-ayat ini dawabit kaidah yang dengannya seorang bisa membedakan manakah orang yang betul-betul orang yang berilmu dan orang yang cuma ngaku-ngaku berilmu. Maka orang yang berilmu itu punya sifat Sedangkan orang yang ngaku-ngaku berilmu juga punya sifat. Semuanya dijelaskan dalam rangkaian ayat-ayat ini. Wa fi demikian juga di ayat-ayat eh, ayat dan ukhwa ayat yang lain dari kitabullah. Ayat-ayat yang lain tersebut menyingkap perkara ini wa tajalla hadil haqiqatu sehingga teranglah dan gamblanglah hadil haqiqatu realita ini. Qal wa yazidu wuduha dan semakin jelas Artinya perkara ini semakin jelas dan jelas masarahat bi as-sunnah. Fi hadal kalam al-kathir al-bayin al-wadih lil-ami al-balid. Artinya anna sunnah bahasanya sunnah hadis Nabi Ja'a datang menjelaskan uh, ulama dan sifat orang yang berilmu. Seandainya seorang penuntut ilmu maka fa'ala mengetahui sebagian buku yang ditulis dalam masalah ini terutama buku Jami' bayana Ilmi wa Fadlihi karya Ibn Abdul Bar rahimallahu taala Menisahkan dia jumpai fi pada buku tersebut minas sunnah hadis. Dakar yang menyebutkan keutamaan ilmu dan tanda-tanda orang yang berilmu dan sifat orang yang berilmu. Fidha berdasarkan perspektif sunnah Nabi Al-Karim alaihi salatu wassalam. Bahwa maka masalah ilmu ini adalah perkara yang dijelaskan fil wahyu dalam wahyu ghayat al-bayan dengan betul-betul jelas Bahkan sebagaimana kata Musanib rahimallahu taala, penjelasan yang gamblang sampai-sampai bagi orang awam yang bodoh. Dzukira fil Quran wa sunnah disebutkan dalam Quran dan sunnah sejumlah nas tuwadih yang menjelaskan siapa itu ulama dan apa sifatnya dan yang lainnya. Akan tapi orang yang berpaling, orang yang mengikuti hawa nafsunya dan semacam e, wanahu haula dan semacam mereka-mereka ini takhtalitu alai al-umur. Mereka bingung bercampur baginya berbagai macam hal taltad bisurancu bisa dan rancu ini bisa jadi karena sebab kebodohan atau karena sebab mengikuti keinginan dan hawa nafsu. semasa hada kemudian jadilah hal ini sebagai hal yang sangat-sangat asing. Yakni artinya mengetahui ulama dan tanda-tandanya ahli fikih dan sifat-sifatnya jadilah ini perkara yang sangat asing. La yakadu ya'rifuhu hampir-hampir tidak ada yang mengenalinya kecuali orang yang segelintir saja. Dan jadilah perkara asing yang tidaklah dikenal kecuali segelintir oleh manusia. Wasara jadilah ilmu dan fikih adalah bid'ah dan berbagai macam kesesatan. Ini artinya ilmu yang benar yang bersumber dari eh, Alkitab dan Sunnah itu ada bid'ah dan kesesatan dan jadilah banyak orang mengingkari sunnah dan menamai sunnah dan melabelinya dengan bid'ah mereka ingkari akidah yang benar dan melabelinya dengan kesesatan mereka mengingkari ibadah yang valid dari sang Rasul alaihissalatu wassalam kemudian mereka labeli dengan batil inilah makna perkataan beliau kemudian jadilah ilmu dan fikih bid'ah dan kesesatan Ay artinya anaha ula mereka-mereka ini jadilah mereka melabeli ilmu yang benar, fikih yang benar, dilabeli dengan label bid'ah dan kesesatan. Adapun ilmu menurut mereka adalah bid'ah yang mereka lakukan yang tidaklah Allah tabaraka wa taala menurunkan hujah dengan uh, ya, tentangnya. Dan yang terbaik yang mereka miliki ay afdalu syai'in indaha haula perkara yang paling eh, terbaik yang mereka miliki adalah mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wahai tadi adalah amrun perkara yang tidak ada kebaikan padanya. Fa'ayu khairiyatin maka kebaikan manakah? Ya, ketika kebenaran dicampur adukkan dengan kebatilan. Ya, wa tukhallatu ala nasi dan dicampur adukkan ya, ala nasi ya, atas manusia berbagai macam uh, pemahaman yang benar dan hilang dari mereka hakikat yang matang ya. al-ma'khudah yang diambil dari Alkitab dan As-Sunnah atau saya pastikan dulu mana an-nasi'ah Nasi'ah artinya jelas. Sangat putih, jelas. Wataghayyaba dan hilang anhum dari mereka satu hakikat yang jelas yang diambil dari kitab sunnah. Maka jika inilah yang terbaik yang mereka miliki, famakna dalika maka makna hal tersebut anna haula bahasanya mereka itu fidya intamin betul-betul terlantar dan betul-betul berpaling dari kitabullah dan sunnah rasulnya salawatullah wassalamu alaihi. kemudian tidak ada yang kemudian menyampaikan ilmu yang sesungguhnya maka tidak ada orang yang menyampaikan ilmu yang sesungguhnya kecuali dianggap sebagai zindik atau orang gila demikian anggapan mereka maka mereka labeli orang-orang yang menyampaikan ilmu yang ilmu syar'i yang bersumber dari wahyu mereka labeli dengan label gila bahkan boleh jadi mereka labeli sebagai orang zindik zindik artinya keluar dari agama Allah taala Teladan mereka dalam label semacam ini adalah orang-orang musyrik yang melabeli Nabi saw dengan label tukang sihir, dukun, orang gila, ya, al-muftari, pembohong dan label-label yang lainnya yang mereka uh, biha ya, yang mereka berikan. Ya, dan digelarilah dengan gelaran semacam itu para pengikut Rasul, orang yang memegang teguh petunjuk Rasul yang berjalan di atas jalan Rasul sallallahu wasallamuhu alaihi. Kemudian ya, jadilah orang yang mengingkarinya dan memusuhinya. Ya, nya di sini kembali kepada ilmu dan fikih yang benar yang bersumber dari kitab dan sunnah. Maka jadilah orang yang mengingkari ilmu dan fikih yang benar, wasanafa tahdir, dan bahkan menulis buku mentahdirnya dan melarangnya, itulah ulama yang sesungguhnya, ulama yang sejati, ahli fikih. Wahada mewujudun ini ada di zaman kita. Ditulislah sejumlah buku berisi sanggahan terhadap sunnah dan memuliakan bid'ah dan menghidupkan kesesatan Kemudian dilabelilah orang-orang yang menulis buku tersebut dengan label ulama dan diberi gelaran dengan gelaran fukoha. Bahkan boleh jadi disebutkan tentang untuk orang tersebut diberikan padanya gelar kehormatan imam atau imamul a'imah, imamnya para imam. Gelaran ini diberikan min kibali atba'ihi oleh para pengikutnya yang merupakan orang-orang awam dan orang-orang yang bodoh. Padahal orang ini laisa indau tidaklah dia memiliki kecuali menyerbakan khurafat, semacam ketergantungan dengan kubur dan dusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wasalam atau menyebarkan hadis-hadis yang wahiyah sangat lemah, ad yang lemah atau menyelewengkan uh, ayat dari maknanya atau menghikayatkan menceritakan sejumlah kisah dan menyebutkan uh, dan menceritakan mimpi wal manama dan tidur dan mimpi dan buku seluruhnya dibangun di atas eh, hal-hal uh, ini tidak ada tidak engkau lihat padanya semisal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah dan hadis-hadis sahih yang lainnya dalam tema ini. Namun yang Anda jumpai pada buku tersebut boleh jadi ayat yang diselewengkan dari maknanya yang benar dan dibelokkan an madluliha dari kandungannya. Wakadan boleh jadi yastashidu ha'ula mereka-mereka berdalil dan mayitas orang yang menulis di antara mereka dalam bab ini dalam masalah kubur akan berdalil dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi ayat yang ke-21 Wakadhalika atharna alaihim. Demikianlah kami jadikan ye, mereka penduduk kota tersebut menemukan mereka supaya mereka mengetahui bahasa janji Allah itu benar dan bahasanya kiamat itu tidak ada keraguan padanya. E, maknanya di al muqtasar fi tafsir sebagaimana telah kami lakukan kepada Ashabul Kahfi berbagai macam tindakan yang menakjubkan yang menunjukkan kekuasaan kami karena kami matikan mereka bertahun-tahun lamanya kemudian kami bangunkan setelah itu maka kami nampakkan ya, Ashabul Kahfi ini kepada penduduk kota itu supaya uh, penduduk kota itu mengetahui bahasanya janji Allah yang akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman dan adanya hari berbangkit itu satu hal yang benar dan kiamat itu pasti terjadi tanpa ragu Falamma ingkasyafa amru maka tatkala tersingkaplah e, perkara Ashabul Kahfi dan mereka akhirnya meninggal dunia maka orang-orang yang e, menjumpai Ashabul Kahfi ini berselisih. Apa yang akan mereka lakukan dengan Ashabul Kahfi? Maka sebagai sekelompok dari mereka mengatakan bangunlah di atas pintu e, pintu gua mereka bangunan yang melindungi mereka dan menjaga mereka Allah yang lebih tahu tentang keadaan mereka. Fahaluh maka keadaan mereka yang tadi mengharuskan bahasanya mereka memiliki keistimewaan di sisi Allah. Sedangkan orang-orang yang punya kuasa, yang tidak punya ilmu dan dan dakwah yang benar mengatakan sungguh aku jadikan di tempat mereka ini masjid lil ibadah untuk ibadah dalam rangka memuliakan ashabul kahfi dan mengingatkan kedudukan mereka. Itu maknanya di Al-Mukhtasar Fit Tafsir. Nah, ayat ini dikutip oleh uh, sejumlah orang yang uh, penggemar kubur untuk membenarkan membuat bangunan di atas kubur. Maka jawab untuk mereka bahasanya anahada amrun. Ini salah satu perkara yang Allah sebutkan tentang ahlul ghulab, orang-orang yang punya kuasa. Dan yang kemungkinan yang lebih mendekati dari rentetan ayat, bahasanya mereka orang kafir. Lantas mereka para penggemar kubur berdalil dengan ya, tindakan orang kafir untuk mendukung keperbuatannya dan meninggalkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa saat sebelum meninggal dunia. Laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani yang mereka jadikan kubur para Nabi sebagai tempat ibadah tidak sah kita katakan ini adalah syarat umat terdahulu. Li'anna ulaukana kadhalik karena seandainya jika demikian apakah sah kita katakan Ayasiu apakah sah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Apakah Nabi akan melaknat mereka karena satu perkara yang disyariatkan menurut mereka? Hadalah yukal yang tidak bisa dikatakan demikian. Bahkan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah adalah kebatilan dalam agama semua para nabi dan rasul. Dan ayat itu cuma dikon menyebutkan keadaan orang-orang yang punya kuasa yang non-muslim. Inam bahasanya mereka yadharu alaikum jika mengetahui kalian akan merajam kalian dan mengembalikan kalian ke dalam agama mereka dan kalian tidak akan beruntung selamanya. Fasiak maka rentetan ayat itu jelas. Wawaspon dan memberikan dan menggambarkan keadaan mereka. Maka mereka berdalil dengan perbuatan alul ghalabah orang yang punya kuasa dalam reng uh, fi masak ini dalam satu rentetan yang itu bukan rentetan pujian bahkan rentetan celaan dan mereka tinggalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang awam yang miskin ketika mereka berkata kepadanya, bahasanya Allah berfirman, qala alladziina ghalabu ala amrihim. Maka berkatalah orang-orang yang ya, orang-orang yang punya kuasa sungguh aku kami akan jadikan padanya masjid atau tempat ibadah. Ini Al-Qur'an yang menatikon membicarakan tentang masalah menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Fakaifa yakulu haula kenapa mereka mereka orang yang punya ilmu yang benar bisa-bisa mengatakan la ya juzu ini tidak boleh. Padahal ini adalah ayat di surat Kahfi. Kemudian mereka tambahkan ayat itu yang telah mereka selengkan maknanya, mereka tambahkan dengan sejumlah hadis palsu yang batil yang mereka bawakan. Semacam hadis siapa yang punya keyakinan tentang batu, maka itu manfaat baginya. Atau hal-hal yang sejenis ini. Suma ba'da dalika kemudian setelah itu mereka iringi dengan kisah-kisah yang wahiyah lemah sekali. Suma kemudian kotu cuma dikumpulkanlah subat-subat ini fi kitabin dalam satu buku kemudian dianggap sebagai ilmu. Kemudian penulisnya dianggap sebagai orang yang berilmu yang ahli fikih. Wa kulluhu kadhibun 'ala Allah dan ini semua adalah dusta atas nama Allah dan Rasulnya dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa talfiqun dan ini adalah talfiq mencampur adukkan dan pemalsuan menyembunyikan kebenaran dan mencampurnya dengan kebatilan wa khaltun lil umuri dan mencampur adukkan Waladina yaktawuna min jumrati haula'i minal ulama ya, ini. dan orang yang yaktawuna makna asalnya bersetrika, atau menyetrika min jumrati haula dari bara api mereka-mereka adalah para ulama su eh, atau mereka-mereka ulama su atau yang mungkin e, bisa kita katakan yang terpengaruh dengan mereka-mereka ulama su ada orang awam yang bodoh maka mereka tercek, e, eh, terkecoh dan jatuhlah mereka dalam berbagai macam bentuk kebatilan wallal musta'an hanya kepada Allah tempat meminta tolong fahada misalun wahidun maka ini satu contoh wakul dan katakanlah dalam semua bab agama semacam ini Fa'ingdama maka pada saat yatasoddar linnasi yang tampil ke depan eh, di depan banyak orang adalah orang yang mengajak pada kebatilan dan kesesatan maka mereka akan merusak masyarakat dengan cara-cara semacam ini. Maka mu'alif rahimahullah ta'ala meletakkan hadal asal, asal ini sebagai dalam rangka menginginkan kebaikan untuk masyarakat luas. Sehingga mereka tidak bingung. Tidak terjadi kebingungan bagi awam kaum muslimin dan para pemula dan para penuntut ilmu karena mereka mengetahui hakikatnya sebagaimana apa adanya. Eh, sebelum kita lanjutkan kita break 2 menit terlebih dahulu Ya. <clears throat> kita lanjutkan. Kalau musannif rahimallahu taala al aslu al khamisu. Asal yang kelima, penjelasan Allah Subhanahu tentang siapakah itu kekasihnya. Wa dan Allah bedakan antara kekasihnya dan orang-orang yang menyerupai kekasih Allah. Iya. Yang ternyata adalah musuh-musuh Allah, orang-orang munafik dan para wal fujar dan para penggemar dosa. Wayakfi fi hadha dan cukup dalam masalah ini satu ayat di surat Ali Imran. Dan itu adalah firman Allah Ta'ala <clears throat> Qul in kuntum tuhibbunallaha katakanlah jika kalian memang betul-betul cinta kepada Allah ikutilah aku niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian satu ayat di surat Al-Maidah yaitu firman Allah taala, "Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan datangkan sekelompok orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah." Kemudian yang ketiga, satu ayat di surat Yunus yaitu firman Allah taala, "Ala ingatlah bahasanya Wali-wali Allah itu tidaklah merasa takut, tidak pula mereka bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini tiga ayat yang membicarakan tentang definisi kekasih Allah, wali Allah. <clears throat> Sumasara kemudian jadilah keadaannya menurut mayoritas orang-orang yang mengklaim berilmu dan bahasanya dia adalah min hudatil khalqi wa hufadhi syar'i ya, bahasanya dia adalah pemberi petunjuk pada makhluk dan penjaga syariat mereka beranggapan anna annal aulia bahasanya yang namanya wali Allah la fihim tidak boleh tidak yang namanya wali itu sudah tidak lagi mengikuti para rasul dan orang yang masih mengikuti syariat Rasul itu bukan wali. Dan yang namanya wali itu meninggalkan jihad. Faman siapa yang berjihad maka dia bukan wali. Dan yang namanya wali itu harus meninggalkan iman dan takwa. Siapa yang memperhatikan iman dan takwanya bukan wali. Demikian anggapan sejumlah orang yang yadai mayoritas orang yang yadai ilma mengaku-ngaku berilmu. Ya Rabbana wahai Rabb kami, kami mohon kepadamu al-afwa ma'afmu wal-afiyata dan keselamatan dari segala keburukan innaka sami'u du'ai sehingga adalah engkau adalah zat yang mendengar yaitu yang meng, mengabulkan doa. Ya, penjelasannya wahada aslun azim ini adalah satu pokok yang sangat agung wa mufitun jiddan dan sangat berfaedah bagi seorang muslim dan manusia ya, bihajatin masatin lil ilmi bihi wali fahmihi dan orang sangat memiliki kebutuhan yang mendesak ya, untuk punya ilmu tentangnya dan paham tentang hal ini kemudian hada aslun muhimun ini adalah satu asal satu pondasi yang sangat penting ya jiwa alal muslimi wajib atas orang muslim an yafhamahu memahaminya dengan perspektif kitabullah dan sunnah nabinya alaih salatu wassalam wala alana dan boleh jadi kita nalhadu kita bisa melihat atariqah al-mubarakah metode yang berkah dan jalan yang tepat yang ditempuh oleh sang imam yaitu penulis fitaudihihi lil umuri ketika beliau menjelaskan berbagai hal. Maka tatkala beliau ingin menyebutkan tanda-tanda orang yang berilmu dan tanda orang yang uh, yang ahli fikih, beliau bawakan sejumlah ayat dan beliau isyaratkan sejumlah hadis yang tu'rafu yang diketahui biha dengan tanda-tanda tersebut dan melaluinya atau biha dengan hadis-hadis tersebut dan melalui hadis-hadis tersebut maka diketahilah tanda-tanda mereka. Walamma demikian juga tatkala musannif arada ingin menjelaskan tanda-tanda wali Allah ayat dan juga arada beliau datangkan sejumlah ayat dari kitabullah tu'rafu yang diketahui min khilaliha melalui ayat-ayat tersebut alamatum tanda-tanda mereka munabihan bidzalika dengan mengingatkan mengingatkan bidzalika dengan hal tersebut bahasanya kebenaran dan para pembela kebenaran dan para penyuruh kebenaran innama yu'rafuna hanyalah mereka dikenal min jihati melalui dalil kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya. fa auliyaullahi maka wali-wali Allah itu punya tanda yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan para wali setan yang mereka mengklaim bahasanya mereka wali Allah juga punya tanda-tanda yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala menulis satu buku penting yang besar manfaatnya, besar faedahnya yang beliau beri judul Al-Furqan. Ini uh, pembeda antara wali Allah Ar-Rahman dan wali syaitan. Dan ini adalah buku yang adi jiddan agung sekali. Beliau sebutkan padanya hal-hal yang membedakan antara wali Allah dan wali setan. Wa malam yumajiz dan siapa yang tidak bisa membedakannya maka dia akan tertipu oleh wali syaitan. Wa dan terkecoh dan wali setan wali setan akan mengecohnya dan membelokkannya dari agama Allah tabaraka wa taala. Ya, dan dibawakan oleh penulis tiga ayat yang menjadi yang memuat ciri-ciri kekasih Allah. Fayakfi maka cukuplah untuk araf dikenal yang namanya wali Allah yang hakon sejati, wasitkan dan yang benar melalui tiga ayat ini saja. Fafiha maka pada tiga ayat ini eh, kifayatun laka cukup bagimu untuk mengenal siapakah itu wali dan apa tandanya. Tanda pertama ada di di ayat yang pertama di surat Ali Imran ayat yang ke-31. Bahasanya orang-orang yang Allah cintai adalah orang-orang yang mengikuti Nabi. Ini orang yang Allah cintai berarti wali adalah orang yang mengikuti Nabi. Maka ciri wali yang pertama adalah mengikuti Nabi. Dan sebagian ulama menamai ayat ini Ali Imran 31 dengan sebutan ayat ujian. Artinya siapa yang ingin menguji dirinya tentang Ya, kejujuran dan kekuatan cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum itu rasa cintanya kepada Rabbul Alamin do maka adalah dia melihat <clears throat> Waliyakis zalika dan adalah dia kiaskan hal tersebut ya, ala dawi dengan perspektif al-itiba yang dia ya, itiba nabi yang dia miliki maka jika seorang itu makin besar itibanya dan memegangi petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka adalah tanda tulusnya cinta. Dan semakin lemah pada dirinya itibak, maka ini tanda lemahnya cinta. Fakaifa yakunu waliyan, maka bagaimana mungkin seorang itu jadi wali, wali Allah, kekasih Allah dan dia, dia tidak mengikuti sang Rasul alaihi salatu wassalam. Di catatan kaki kutipan perkataan Ibnu Katsir di tafsirnya, ayat ini adalah hakim atas setiap orang yang mengklaim cinta Allah namun ternyata dia tidak mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia bohong dalam klaimnya dalam klaimnya tersebut sampai dia mengikuti syariat Muhammad dan agama sang nabi dalam semua perkataan dan tindakannya dan keadaannya sebagaimana sabata valid dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan siapa yang melakukan amal yang tidak kami ajarkan maka dia, maka amal tersebut tertolak. Oleh karena itu Allah katakan katakanlah jika kalian betul-betul cinta Allah maka ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kalian. Artinya kalian akan mendapatkan lebih dari apa yang kalian cari ya, yaitu mahabbatikum iyahu cinta cinta kalian kepada Allah yang lebih dari ini yang dicari itu cinta kalian kepada Allah yang didapatkan adalah lebih dari itu yaitu cinta Allah kepada kalian. Dan cinta Allah kepada kalian itu lebih agung daripada yang pertama yaitu cinta kalian kepada Allah. Sebagaimana perkataan salah satu ulama yang bijak, ya, yang penting bukanlah ya, antuhib antuhiba engkau mencintai, namun yang paling penting adalah engkau dicintai. Hasan Al Basri Hasan Al Basri dan <clears throat> ulama salaf yang lainnya mengatakan sekelompok orang mengklaim bahasanya mereka mencintai Allah <clears throat> maka Allah uji mereka bihadil ayati dengan ayat ini <clears throat> Ya, kembali ke atas. Maka terkadang Anda jumpai di sebagian negeri ada orang yang beranggapan dan mengklaim dia wali. jelas dia duduk bersandar pada tiang di masjid. Au nufisari, atau dia ada di jalan raya duduk dan tidak kalah salat dan orang-orang kemudian mengerjakan salat padahal dia tidak namun dia tidak salat bersama mereka dan dia menganggap dirinya wali maka di manakah sholat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya? Ada seorang yang bercerita, aku melewati satu negeri, wafi makanin ma, dan di satu tempat, wa birojulin, ternyata ada seorang, Kulama marartu setiap kali aku lewat, aku lihat dia cuma duduk. Layakumu, mereka dia tidak berdiri sampai-sampai untuk mengerjakan sholat yang, yang fardu. Kemudian kutanyakan tentang orang tersebut, siapakah dia? Orang-orang mengatakan, subhanallah, engkau tidak kenal? Dia adalah salah satu wali Allah. Semua orang mengakui kalau dia wali. Wakat nazar dan si wali ini bernazar tidak akan berdiri meninggalkan tempat ini selamanya. Eh, Faya jelis fakat, maka dia cuma kerjanya cuma duduk dan salawat pada Nabi. Hmm. Semua kalau kemudian banyak orang mengatakan seandainya engkau punya problem duduk saja dekat dia tanpa engkau berkata-kata dia mengetahui problemmu dan dia akan sampaikan di hatimu obat dari problem tersebut. Maka orang awam terkecoh bimis lihat dalam kalam semisal perkataan ini. Kemudian disampaikan kepada sejumlah orang awam ya, fulan telah membuktikan, fulana telah membuktikan. Falatas al an raqdihim ini raqdihim itu menyepak atau menyepak atau menendang. Coba. ya memukul dengan dengan kaki supaya jalan. sarafat. zarafah al jama'atu minan nas wawihdanan berarti ya, person-person ya. Falatas al maka janganlah engkau tanyakan tentang dorongan mereka ila misli hada ya, untuk melakukan hal semacam ini baik dorongan tersebut zarafatin rombongan atau wihdanan atau person per person. Maka ada sejumlah orang memotivasi hal ini atau person dan satu orang dan ya, memotivasi uh, hal semacam ini. Wahada huwadiyau maka inilah terlantar sesungguhnya. Wallah musta'an. Hanya kepada Allah tempat minta tolong. Wa asbat al ibratu jadilah yang jadi tolak, tolak ukur dalam kewalian mislu hadil maqayisil fasida semisal telah ukur telah ukur yang tidak benar semacam ini amalati fil kitab wa sunnah ada pun tolak ukur yang ada di kitab dan sunnah maka tidaklah engkau jumpai mereka ya, yu'arijuna alaiha waliyakifuna indaha walayaqfuna indaha ya, atau tidaklah mereka berhenti padanya dan mereka tidak yu'arijuna alaiha roja. Layu arat ala kalami layu tamat. Tidak bersandar. Adapun ciri-ciri tolak ukur yang dari Quran dan Sunnah maka tidaklah anda jumpai mereka memeganginya, tidak pula mereka berhenti di dekatnya. Fa'inal wilayah maka di mana fa'inal walayah maka di mana kekawalian tanpa itiba tanpa mengerjakan sholat fardu yang telah Allah wajibkan pada hamba-hambanya yang Allah perintahkan wada'a ila iqamatiha dan Allah seru untuk ditegakkan di di, di sejumlah masjid atau traku apakah dibiarkan seperti itu maka jika seorang itu tidak sholat, tidak kemudian mengikuti sholat berjamaah, fahad bitakidi maka orang ini bitakidi bisa dipastikan adalah wali syaitan dan bukan wali ar-Rahman. Di manakah meneladani sang Rasul alaihi salatu wasalam dan sunnah Rasul? Waman wa min a'dhami ma yakunu fi dhalika dan hal yang paling agung dalam masalah mengikuti Rasul adalah kedudukan sholat. Waqat kana ba'dul mutaqaddimin dan sebagian orang eh, ulama terdahulu jika mereka ingin untuk pergi ke satu tempat untuk belajar dari seseorang maka dia akan pergi melihat sholat orang yang mau jadi guru ngajinya. Jika dia jumpai bahasanya orang tersebut adalah min ahliha yaitu ahli sholat, orang yang perhatian dengan sholat, orang yang menjaga sholat, maka tenanglah hatinya tenanglah dia dengan ilmu orang ini dan belajar darinya. Namun jika dia menelantarkan salat, maka bagi perkara yang lain dia lebih menelantarkan. Dan tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat karena salat adalah timbangan hakiki untuk keislaman seseorang. Catatan kaki satu abul Aliyah mengatakan, aku uh, pergi menemui seseorang dengan jarak beberapa hari untuk mendengar hadis darinya, maka aku cek sholatnya. Fa'in eh, wajat tuh jika jika tuh jika aku jumpai dia adalah orang yang memperbagus sholat, maka aku tinggal tu alaihi. Aku tinggal belajar padanya. Jika aku jumpai dia menelantarkan sholat, aku meninggalkannya dan aku tidak mendengar darinya. Wakultu dan aku katakan di dalam hati huwa lima siwaha adya. Orang ini tentu lebih menelantarkan yang lainnya. Ya, demikian yang kita baca sembatan pagi hari ini. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi Ruda'ana rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha Ada pertanyaan? Ada berapa? Ya. Yeah. Allah ya fikum. Bagaimana menyikapi jika saudara-saudara kita yang awam menolak nasihat dengan mengatakan itu menurut ustadz kalian, menurut kami, guru-guru kami, inilah padanya kebenaran. Ya, maka ketika ada seorang yang mengatakan itu menurut ustadz kalian beda dengan menurut ustadz kami, ya, maka ya, kita sikapi dengan uh, ketenangan, dengan perhatian. Uh, di antaranya adalah ya, jika memang jika memang demikian anggap saja terdapat perselisihan. Ya, jika memang itu perselisihan, ya marilah saling menghormati. Dan yang namanya menghormati itu bukan satu arah, namun dua arah, saling. Namanya saling menghormati. Ini saling menghormati. Anda menghormati pendapat kami dan pendapat guru-guru kami dan kami pun ya ya kita tidak kita tidak saling mengganggu. Namun diskusi tentu tidak mengapa. Diskusi sehat tentu tidak mengapa. Namun e, mengganggu Anda membuli kami tidak boleh, kami membuli Anda juga tidak boleh. Ya, mungkin berangkat dari situ nanti baru kemudian uh, ada jalan untuk bisa lebih lanjut lagi. Ya. Uh, ulama sok juga memakai hadis-hadis sohi untuk mendukung kesesatan mereka seperti hadis tentang barang siapa memenuhi wali Allah. Anda hmm. melihat rumah dipajang gambar pemilik pondok dengan mungkin hadis-hadis tersebut. Iya, uh, <clears throat> satu hal yang patut untuk disadari bahasanya yang paling pokok bukanlah e, bisa mendatangkan dalil. Namun yang paling pokok di samping adanya dalil adalah ketepatan berdalil. Betapa banyak dalil itu dalil yang sahih namun diletakkan tidak pada tempatnya. Maka ini mengharuskan kita untuk sungguh-sungguh belajar dan belajar agar tahu bagaimanakah menempatkan cara menempatkan dalil dan ilmu yang mengajari kita bagaimanakah cara menempatkan dalil namanya ilmu usul fikih. Maka seorang penuntut ilmu, seorang yang gemar uh, ngaji dan belajar hendaknya dia uh, meningkatkan levelnya.